شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان الدين أعزكم الله para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah dengan izinnya kita dapat kembali mengudara untuk melanjutkan kajian kita tilawah dan qiraah Al-Qur'anul Karim yang biasa kita lakukan setiap pekan sekali. Dan pada malam ini sebelum kita menerima tilawah dari para pendengar sekalian, saya akan melanjutkan kaidah yang ke-8. Kaidah tentang bagaimana menghafal Al-Quran sebagaimana yang saya ringkaskan dari buku Kaifatah Tahfadzul Quran yang ditulis oleh Syekh Yahya Al-Ghazali. Kaidah yang ke-8 amaliyah amaliyatul rabat tuaddi ila hifdi mutarabit yakni usaha menggabungkan atau mengikat antara satu ayat dengan ayat yang lain akan menjadikan hafalan menjadi kuat. Yakni yang dimaksud kata Syekh Al-Ghazali ini menggabungkan ikatan baik suara maupun mata kita dan hafalan kita pada akhir-akhir ayat dengan awal-awal ayat. Yaitu caranya adalah dengan memperhatikan mushaf dengan baik lalu berkonsentrasi melihat akhir ayat dan awal ayatnya. Kita melihat contohnya. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat ke-142 atau pada juz yang kedua. Di sana ada ayat yang berbunyi Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط mustaqim di ayat 142 kemudian pada ayat 143 ayatnya berbunyi وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس maka kita ingin mengikat antara ayat 142 dengan ayat 143 agar menjaga kekuatan hafalan kita. Yakni caranya dengan membaca akhir dari ayat 142 tersebut. Lalu diwasolkan, yakni disambung dengan awal dari 143. Ya, contohnya kita ambil dari kata yang tepat dari kalimat yahdi mayasya Ya, kita baca yahdi mayasya ila siratim mustaqimin wa kadzalika ja'alnakum. Ya, kita ambil kalimat yang akhir lalu kita ikat dengan kalimat yang pertama di ayat selanjutnya. Maka cara seperti ini akan menguatkan hafalan dari ayat ke ayat. Caranya setelah kita menggabungkan bacaan tersebut maka dikuatkan dengan mengulang-ulangnya berkali-kali. Seringnya seorang ketika telah hafal setiap ayat, namun suatu ketika dia lupa dikarenakan ya, ayat tersebut berhenti. Karena itu diulang-ulang akhir dari ayat dengan awal dari ayat lanjutnya sampai menjadi benar-benar hafal. Maka lakukan ini 10 kali atau 15 kali atau 20 kali. Insya Allah kita akan merasakan bagaimana kekuatan hafalan yang terikat antara satu ayat dengan ayat yang lain dengan cara rabat atau mengikatnya ya di akhir dengan awal ayat yang selanjutnya. Karena itu hal ini pun faedahnya akan memudahkan kita dari kesulitan khususnya dalam kalimat atau kata-kata yang sering ditemui antara huruf fa dan huruf waw khususnya di juz amma maka akan dengan mudah dia mengetahui dari hukum yang ada di hadapannya. Misalnya, kalau kita membuka Al-Quran di Juz Amma. Misalnya kita buka surat An-Nazi'at. Ya, surat An-Nazi'at. Ketika kita membaca, Wannasi'ati gharqa. Kemudian kita gabungkan Wannaza'ati gharqan Wannashitati nashta Pada ayat yang keempat Bukan dengan waw tapi dengan fa Maka dengan kita gabungkan kita akan mengetahui bahwa ayat selanjutnya adalah huruf fa karena hukum yang dihadapinya berbeda. Wasabihati sabahang dengan ikhfa. Ya, dengan ikhfa. Sehingga dengan demikian di antara faedahnya akan menguatkan huruf yang ada di hadapannya kita akan mengetahuinya dari penggabungan atau robot pengikatan ini dari ayat ke ayat yang lain. Demikian pula perlu diikat antara satu halaman dengan halaman yang lain. Apabila kita membalik halaman kita, maka kita ikat akhir dari halaman tersebut, ayat yang akhir dari halaman tersebut kita ikat dengan awal dari halaman berikutnya. Karena di sini pun terkadang terjadi eh, kelalaian dikarenakan kita tidak mengikatnya. Maka itu ikatlah setiap akhir dari halaman dengan awal halaman selanjutnya. Dan demikianlah seterusnya ya. Kaidah yang ke-8 ini ya, yaitu kaidah mengikat antara ayat dengan ayat selanjutnya. Yang masuk juga di dalamnya yaitu mengikat halaman yang satu dengan halaman yang berikutnya. Ya, sekali lagi, apabila yang kita ikat antara halaman satu dengan halaman yang lain, maka dengan cara mengambil akhir di sudut yang bawah ayat di sudut yang bawah yang akhir kemudian digabungkan dengan sudut yang sudut pada halaman selanjutnya yang awal. Maka kita akan temukan kemudahan ketika kita telah melakukan rabat pengikatan ini. Demikian pula rabat mengikat antara satu jus dengan jus yang lain. Demikian juga mengikat antara antara rubu yang satu dengan rubu yang lain. Hizib yang satu dengan hizib yang lain. Semuanya dilakukan dengan cara dengan cara ar-rabat yakni sebagaimana yang telah kami jelaskan mengikat akhir ayat dengan ayat selanjutnya. Inilah kaidah yang ke-8 yang mudah-mudahan dapat kita fahami dan dapat kita praktekkan dan insya Allah Ta'ala kita akan merasakan bagaimana kekuatan daya hafal seseorang dalam perpindahan ayat akan menjadi lebih baik dan dalam perpindahan halaman bahkan perpindahan surat dan juz akan lebih baik apabila kita mengikuti kaidah yang ke-8 ini yaitu kaidah mengikat ya antar ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Inilah yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan sekali lagi dapat kita contoh, kita praktekkan dan kita akan merasakan tambahan cara atau tambahan metode dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya kami persilakan untuk para pendengar sekalian membaca atau kiroah ayat yang kita akan baca selanjutnya yaitu di surat Al-Mumtahan. Wallahu a'lam bishawab.